ربا وبالإسلام دينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal berapa? Tanggal berapa jemaah? tanggal 22 Sya'ban ya. Karena saya masih melihat jam di masjid kita ini masih masehi gitu. Iya. 20 ya. Saya mungkin nggak bosan-bosan mengingatkan jamaah ini khususnya mungkin takmir masjidnya bahwasanya kita umat Islam kita punya penanggalan sendiri. Orang Cina punya penanggalan sendiri. Orang Yunani punya penanggalan sendiri. Bahkan orang Jawa punya penanggalan sendiri. Dan kita umat Islam punya penanggalan sendiri. Maka nggak perlulah kita ini ikut-ikut penanggalan orang-orang selain Islam. Dan penanggalan Masehi adalah penanggalannya orang-orang Kristen. Dan berhak mereka nggak ada masalah. Orang Yahudi punya penanggalan, orang Kristen punya penanggalan. Dan semua agama punya penanggalan. Cuma kita Alhamdulillah kita orang Islam dan kita punya penanggalan sendiri, penanggalan kita Hijriah. Jadi sekarang tanggal 22 Sya'ban 1435 Hijriah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu, semoga salam dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang terutama Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah dan istri Nabi kita yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah ini diberi rahmat dan ridho oleh Allah Jalla Jalalan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Hari Jumat ini adalah khairul ayyam. Adalah hari yang paling baik. Hari yang paling baik. Buat siapa? Buat umat Islam tentunya. Kembali lagi kalau tadi kita katakan masalah penanggalan, masalah kalender, semua punya kalender dan semua agama itu memiliki hari-hari besar. Semua agama. Mereka juga memiliki hari-hari suci buat mereka. Hari suci orang Yahudi hari Sabat. Mereka menghormati hari Sabtu, nggak ada kerja orang Yahudi hari Sabtu. Mereka menghormati benar. Dan orang Nasoro punya hari mulia. Hari apa? Hari Minggu buat mereka. Dan mereka libur pada waktu hari Minggu. Dan kita umat Islam. Hari yang paling mulia hari apa? Hari Jumat. Tapi kita sibuk kerja hari Jumat. Ya Allah. ya Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya buat kita. Sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hari Jumat. Ada propaganda untuk memburukkan hari Jumat. Dari Zionisme tentunya. Propaganda bagaimana orang Islam benci sama hari Jumat. Coba kita lihat tuh film-film horor. Mesti Friday. Iya, hari Jumat. Jadi kita, anak nggak ngomong, saya waktu kecil kalau malam Jumat takut. Ada perasaan itu, uh malam Jumat. Kalau lewat jalan yang gelap, itu muncul perasaan nanti ada setan, ada pocong. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min khairi ayyamikum yaumul Jumu'ah. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa kubit. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkha fihi sa'qa. Pada hari Jumat itu manusia akan mati semuanya. Kiamat akan bangkit. Dan pada hari Jumat semuanya akan dibangkitkan. Kembali kelaknya. Subhanallah. Itu keutamaan hari Jumat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan. Fa'akfiru fihi minas salati alaiya. Banyak-banyak kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang sangat mulia buat kita. Nggak ada hari buruk dalam Islam itu tidak ada hari hari buruk. Semua hari itu baik, tapi yang paling baik hari Jumat. Maka banyak-banyak selawat dan di hari Jumat itu ada waktu mustajab ya. Di akhir Jumat ini ada waktu mustajab di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa berdoa di waktu itu. Ma'asyiral muslimin, kajian kita pada hari ini. Apa temanya? Rencananya rumahku masih ngontrak, tapi tetap rumahku masih ngontrak. Maksudnya walaupun temanya itu nggak jadi, tetap rumahku masih ngontrak. Jadi nggak ada yang punya rumah tetap gitu. Mau temanya diganti, tetap bapak-bapak rumahnya ngontrak, walaupun punya sertifikat. Walaupun punya sertifikat atas namanya tetap rumahnya ngontrak. Karena pada suatu hari bapak harus keluar dari rumah itu. Harus keluar. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Anak-anaknya bakal ngusir bapak-bapak. Diusir, digotong, dimandikan. Dilemparkan dari rumah. Nggak ada. Eh itu rumah pakai sertifikat atas nama bapak ya. Oh iya. Tapi bapak masa kontraknya sudah habis. Bapak harus keluar dari rumah itu. Kemudian diganti tema kita dengan apa teman? Ramadan baiti jannati gitu. Mengembalikan baiti jannati dengan Ramadan. Mungkin seperti itu ya. Ya memang kita sudah mau masuk bulan Ramadan. Soalnya panitianya minta Ustaz di mana kajiannya tentang keluarga katanya. Makanya kita bagaimana sekarang memanfaatkan bulan Ramadan ini bisa menjadikan rumah kita surga kita. Bagaimana suami-suami yang tidak betah di rumah di bulan Ramadan jadi betah di rumah. Bagaimana suami-suami yang suka ngelayap di malam bulan Ramadan di bulan Ramadan tahun ini dan tahun selanjutnya suami-suami bisa menjadi imam di rumahnya untuk sholat terawih umpamanya. Bagaimana itu bisa terjadi di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, istilah baiti jannati artinya rumahku surgaku. Siapa yang rumahnya sudah surganya? Ada. Insya Allah semuanya lah. Karena ada suami-suami itu yang kalau ngelihat rumahnya kepingin cepat keluar gitu kan ya. Yang ngelihat pintu rumahnya ya Allah ketemu lagi tuh sama bini gitu kan. Kadang-kadang udah bosan hidup sama bininya. Tapi ada orang yang sampai tua, subhanallah. Dia tetap bisa memadu kasih dengan istrinya. Tadi saya sempat baca sebuah hadis. Hadis tentang Khawlah. Khawlah ini adalah seorang istri sahabat yang dia dizihar sama suaminya. Dia sudah tua rentah di zihar. Zihar itu artinya seorang suami ketika mengatakan kepada istrinya, anti kadohri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Engkau seperti punggung ibuku. Artinya haram buat aku untuk mengumpuli dirimu. Kemudian turut ayat mujadilah itu. Salah satu yang dikatakan oleh Aisyah. Ini khaulah curhat kepada Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu kalau mau curhat jangan salah orang. Jangan salah milih teman curhat. Carilah teman yang bisa memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Bukan malah memberikan bensin untuk api yang sudah terbakar di rumah kita. Nihola datang kepada Rasulullah SAW. Menceritakannya Rasulullah. Akala syababi. Dia mengatakan ini suamiku sudah menghabiskan masa mudaku. Sudah makan masa mudaku. Wa nasartu lahu batni dan aku jadikan perutku untuk dia, untuk anak-anaknya, untuk untuk hamil ya. Falamma kaburtu waharani. Ketika aku sudah tua tahu-tahu dia mencampakkan aku seperti itu. Subhanallah. Itu suatu pengaduan dari seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat surat Al-Mujadilah qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar Aisyah ketika itu berada di rumah Nabi. Rumahnya Nabi itu mungkin 4 kali 5 ya. Satu ruangan aja tuh. Kalau itu paling besar segitu. Aisyah sekamar di situ bersama Rasul SAW. Ini suaranya kayaknya. Ya sambil diperbaikin anak numpang minum nih. Bismillah. Jamaah kita santai aja ya. Jadi antum jangan tegang. Soalnya habis sasar ini anak lihat sebagian udah ngantuk-ngantuk. Sama ustadznya ngantuk juga sebenarnya. Tapi kita kuat-kuatin bentar. Aisyah berada satu kamar bersama Rasul dan Khawlah curhat. Kata Aisyah, itu sauta." Aku dengar suaranya. Wa khafiya anni ba'dha. Tapi beberapa suaranya hilang, tidak terdengar. Ternyata Allah menurunkan surat khusus untuk kejadian itu. Maka Aisyah mengatakan subhana man wasi'a sam'ul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya itu mendengar segala sesuatu. Itu Allah jalla jalaluhu. Ini perempuan tashtaki ilallah dan dia mengadu kepada Allah tentang problematika kehidupannya yang dicampakkan oleh suaminya dan dia mengadu kepada Rasulullah. SAW akhirnya turunlah hukum zihar hukum zihar di mana seorang tidak boleh mengatakan kepada istrinya anti gawahri ummi nggak boleh itu bukan ibunya maksudnya kau itu seperti punggung ibuku artinya nggak mungkin aku mengumpuli dirimu gitu kan nah jadi kehidupan ada yang seperti itu. Saya tadi benar-benar ketika membaca hadis itu subhanallah. Manusia itu memang macam-macam. Dan semua problematika rumah tangga itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Ma'asyil muslimin. Orang semua kepingin rumahnya menjadi surganya. Kepingin dia betah di rumahnya. Ingin ketika dia di kantor. Ketika di kantor yang dibawa itu adalah HP dia. Teleponnya Sampai kantor dia telepon istrinya, eh gimana? Anak-anak udah berangkat sekolah semua gitu kan. Ada suami-suami yang gak pernah telpon istrinya. Kecuali kalau dia sedang ditelepon. Kalau punya masalah baru dia telepon sama istrinya. Sepanjang hari dia tidak pernah telepon istrinya. Tapi bagaimana rumah tangga kita ini menjadi surga buat kita. Karena tentunya kita ingin hidup itu tentram. Dan tujuan pernikahan sendiri adalah hidup lebih tentram lagi. Ramadan momen penting untuk hal itu. Karena idza kana awwalu lailatin min Ramadan, masyaallah barakallahu fikum. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan, apa yang akan terjadi? Akan terjadi satu perubahan yang sangat dahsyat di diri suami dan di diri istri dan di diri semua manusia bahkan di muka bumi akan terjadi perubahan. Apa perubahan itu? Yang pertama, tuftahu abu jannah. Pintu-pintu surga <clears throat> Allah buka pintu surga. Wa Abu abwabun niran dan pintu-pintu neraka ditutup semua. Wa tughallu syayatin. dan riwayat wa tughallu maradatul jin dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau masuk malam pertama di bulan Ramadan. Kemudian apa yang terjadi lagi? Wanada munadin. Dan ada yang menyeru. Seruan itu kita dengar. Baik seruan itu di atas mimbar. Atau seruan itu di dalam hati kecil kita. Kita dengar suara itu. Ya baghiyal khair akbil. Wahai orang yang ingin kebajikan. Nih saatnya berbuat baik. Wahai baghiyal syar aksir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat. Cukup sudah. Tahan dirimu. Mas sampai kapan kau akan berbuat dosa? akan bertindak kriminal sampai kapan kau akan melakukan hal itu? Ini bulan Ramadan, sepanjang tahun. 330 hari mungkin dia berbuat kemaksiatan. Apa tidak? Apa belum tiba saatnya Ramadan untuk jadi orang baik ya? Dan pada malam hari pertama itu kita lihat perubahan manusia. Orang-orang yang gak pernah ke masjid Nggak pernah ke masjid selama hidupnya kecuali hari Jumat. Itu pas malam Ramadan datang ke masjid. Penuh masjid tuh. Ini berarti orang jadi baik semua nih. Apa yang disabdakan Rasul benar terjadi. Pintu-pintu surga Allah buka. Ibu-ibu Masya Allah berangkat juga sholat terawih di masjid. Qurannya yang sepanjang Ramadan tidak pernah sepanjang tahun nggak pernah disentuh. Ada orang-orang yang Qurannya itu sampai ke Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan sibuk dia cari. Dia cari loh Qur'annya. Tanya sama istrinya. Eh dek Qur'anku mana? Kata istrinya sudah aku wakafkan ke masjid. Karena nggak pernah dibaca sama suaminya sepanjang tahun. Jadi setiap Ramadan beli Quran baru gitu kan. Sepanjang tahun eman-eman di rumah nggak dibaca. Diwakafkan sama istrinya di masjid. Tapi Ramadan benar-benar berubah manusia itu. Yang nggak pernah sedekah, sedekah cuma Bahkan yang tidak sholat, masuk Ramadan, sholat. Ada teman di Medina waktu itu, dia sepanjang tahun nggak pernah sholat. Pas Ramadan berangkat umroh. Anak itu sepanjang tahun nggak sholat mau umroh kata dia. Iyalah masa mau gini terus. Dia tahu dia, dia tahu salah, dia dosa dia berangkat umroh. Itu salah satu bukti apa yang disabdakan Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Maka Ramadan adalah momen penting buat kita untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki hubungan antara suami istri, hubungan orang tua sama anaknya, anak sama orang tuanya. Karena biasanya kalau masuk awal Ramadan banyak SMS minta maaf. Betul. Minta maaf nih tolong ya, minta maaf. Minta maaf itu nggak ada waktunya. Kapan kita punya salah, kita minta maaf. Karena memang kita tidak bakalan diampuni dosanya kalau kita bermusuhan sama saudara kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah fi kulli yomil khamis wal ithnain. Fayaghfirullahu likulli abdin la yushriku billahi syai'an. Pintu-pintu surga itu dibuka tiap hari Senin sama Kamis. Itu dibuka. Allah akan mengampuni semua dosa orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kecuali kecuali satu orang. Kanat bainahum wa baina akhihi syahna. Yang dia ada masalah sama saudaranya. Ada permusuhan dia sama saudaranya. Maka fayuqalu amwiru lihadain hatta yastaliha. Dua orang ini jangan diampuni dulu kata Allah. Jangan diampuni dua orang. Sampai keduanya berbaikan. Sampai keduanya berdamai kembali. Maka hati-hati. Di bulan Ramadan. Iya bukan bulan Ramadan aja kita katakan. Itu kapan saja. Tiap hari Senin Kemis kita ingat. Aku nih hatiku kayaknya ada musuh sama fulan. Datang tuh minta maaf sama fulan. Atau maafkan fulan kalau dia punya salah sama kita. Agar amalan kita diterima oleh Allah SWT. Jangan sampai kita udah ibadah Ramadan. Sebulan penuh puasa di Ramadan. Tiga kali hatam Al-Quranul Karim. Tapi ternyata nggak diampuni dosa-dosa kita. Apa manfaatnya akhirnya? Kalau gara-gara permusuhan kita sama saudara kita. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh dan amalan kita tidak diangkat. Ramadan sebelum Ramadan bulan Syaban dan setelah Ramadan bulan Syawal. Saya mau tanya, tahun ini kita puasa tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah, udah pinter nih. Udah pinter. Iya, puasa itu tanggal 1 Ramadan. Nggak ada puasa itu tanggal 28 Juni. Nggak ada dalam Islam. Dari sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sampai kiamat nanti puasa mesti tanggal 1 Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Satu Syawal. Jangan ditinggalkan itu. Penanggalan Islam itu. Setelah Ramadan ada bulan Syawal. Biasanya bulan Syawal itu bulan kawin. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu nih yang tahu. Karena kalau mau kawin sebelum Ramadan, sah gimana Ustaz nikah sebelum Ramadan? Walaupun ada tuh orang-orang yang berani nikah sebelum Ramadan barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi dan menjaganya. Karena ada aturan-aturan di bulan Ramadan yang memberatkan pengantin baru. Maka yang kita harus bicarakan nih Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak yang mau cari menantu? Atau bagaimana nih umpamanya duda-duda yang mau kawin nih? Umpamanya apa yang harus dia persiapkan? Kemudian janda-janda yang mau nikah juga harus tahu. Agar baiti jadi jannati. Agar rumahku jadi surgaku. Berapa banyak wanita yang menikah kemudian dia mengharapkan andai kata aku jadi janda, lebih enak jadi janda ternyata. Daripada dapat suami seperti seperti itu umpamanya. Maka harus dibicarakan tuh bagaimana mencari menantu atau bagaimana mencari calon istri. Kita bicara istri dulu nih. Karena yang di depan saya bapak-bapak. Anak mau tanya, antum udah nikah? Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, apa yang menyebabkan antum milih istri antum sekarang? Cantik. Masya Allah. Cantik luar dalam. Masya Allah. mantep nih ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tungkahul ali arba. Perempuan itu dinikahin karena empat perkara. Biasanya tuh. Yang pertama, li jamali. Karena kecantikannya. Orang biasanya menikah yang pertama itu pandangan pertama. Waduh, saat nggak kuat. tuh. Ente kenapa milih fulana? Itu perempuan Ustaz paling cantik sekampung. Enggak ada lagi yang kayak dia. Ada, udah nikah Ustaz. Ini belum nikah kata dia. Perempuan perempuan dinikahin karena kecantikannya wajar. Karena memang manusia memiliki nafsu, memiliki syahwat dan dia melihat kepada kecantikan untuk menikah. Yang kedua, lima liha. Perempuan dinikahin karena karena hartanya. Ada lelaki-lelaki. Jadi ibu-ibu harus hati-hati juga sama kaum lelaki. Ada lelaki-lelaki ini yang menikahin seorang wanita karena hartanya. Janda, nggak apa-apa janda Sir. Yang penting banyak duitnya. Apalagi kalau sudah janda banyak duitnya sudah sakit-sakitan gitu kan. Kenapa? Ya Ustaz, ntar lagi kan mati, anak bisa kawin lagi Ustaz seperti itu. Ada seperti itu. Itu wakil, itu realita yang ada. Seorang menikahin perempuan karena kekayaannya. Dia ngomong, Ustaz, anak udah umur 25 tahun atau 30 tahun. Ustaz. Hidup susah. Mungkin anak nikah dengan perempuan kaya ini hidupnya lebih lebih senang. Belum tentu. Kita bicara <laughs> belum tentu. Yang ketiga, perempuan dinikahin karena lihasa biha. Karena faktor nasab di Indonesia ini faktor nasab mungkin tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu mencolok. Karena memang banyak yang tidak tahu sama nasabnya. Banyak yang tidak tahu sama nasabnya. Katanya itu salah satu warisan Belanda buat kita. Orang di luar Jawa masih punya nasab. Orang di luar Jawa itu masih ada harahap, ada siregar, ada apa lagi yang kalau di Sulawesi banyak mereka masih punya nasab. Di Jawa hampir nggak ada. Karena katanya orang Jawa dulu itu lebih pintar daripada orang luar luar Jawa katanya. Makanya bagaimana orang Jawa ini tidak ada afiliasi kepada raja-raja dulu. Mungkin ada yang keturunannya Gajah Mada gitu kan. Kan Gajah Mada di Jawa gitu kan. Jelas keturunannya di Jawa. Atau keturunannya raja-raja Jawa pada waktu itu. Itu katanya dihapuskan. Katanya. Makanya saya mau tanya nih. Ah, tanya Antum. Antum namanya siapa? Nah. Oh, Antum. Baik, fadal. Abdullah bin bin Abdurrahim bin Betul, nggak bikin-bikin Antum. Hah? Adalah pokoknya kan. Ya ada, kakeknya pasti ada lah. Nah, ini yang ingin katakan. Nasab ini di Jawa kadang-kadang kurang dijaga. Padahal Islam itu benar-benar menjaga nasab. Bahkan Rasul SAW mengatakan. Ta'allamu min ansabikum. Mata silubihi arhamakum. Pelajari nasab kalian. Pelajari. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu suruh pelajari nasab kalian untuk apa? Supaya kalian bisa silaturahim supaya kalian bisa silaturahim. Silaturahim ini sekarang sudah rusak di Indonesia. Yang ada silaturahim berangkat ke rumah temannya, anak mau silaturahmi. Kemana? Ke tempat sohib. Ke tempat sohib mah bukan silaturahim. Apa kalau ke tempatnya teman? Ziarah. Ada orang ngomong, eh, anak mau ziarah ke tempat antum ya? Dia bingung mah. Emangnya kuburan rumah anak? ada ziarah gitu. Soalnya yang ada di pikiran masyarakat ziarah itu ke kuburan gitu kan. Padahal tidak, ziarah itu ya ke rumah teman kita itu ziarah, tapi ke rumah kerabat kita itu silatur rahim, menyambung rahim. Kita kembali kepada hadis ini bahwasanya wanita dinikahi karena nasabnya yang mulia. Mungkin dia keturunan Rasulullah sallallahu mungkin dia keturunan raja-raja, keturunan orang terpandang, darahnya biru. Ada yang dokter di sini. Ada nggak darah biru itu? Entahlah. Biasanya orang kalau habis dipukul itu biru memang. Apa itu yang dimaksud darah biru? Wallahu a'lam Tapi yang jelas faktor keturunan itu ada orang menikah. Kenapa inti menikah sama fulan? Anaknya raja. Anaknya gubernur. Anaknya presiden apalagi kan? Dengan harapan apa? Semua ini ada ada target orang itu menikah. Ya namanya menikah sama anaknya presiden umumnya kan. Paling enggak kan ikut terangkat loh saat. Anak kan selama ini enggak pernah ada yang tahu sama anak. Tapi kalau nikah sama anak presiden, ya kalau jalan di belakangnya presiden kelihatan paling enggak seperti itu. Itu. Yang keempat, Lidi ya. Seorang wanita dinikahin karena agamanya karena agamanya. Apakah Rasul membiarkan empat pilihan ini? Tidak. Beliau mengatakan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Rasul mengatakan beruntunglah engkau dengan perempuan yang agamanya baik. Taribat yadak selamat kalau nanti. Selamat. Kalau kau memilih dari keempat sifat itu yang agamanya baik, hidupmu selamat. Kira-kira ada nggak perempuan yang memiliki empat kriteria itu? Kaya, cantik, anak orang terpandang, dan agamanya baik. Ada kira-kira. Langka, kayaknya itu sudah masuk masuk di apa? Jenis bukit gitu ya. Tapi insya Allah masih ada, masih ada ya orang seperti itu walaupun langka. Jarang sekali. Terus kalau umpamanya cantik kaya, agama dan keturunannya nggak baik, jangan dinikahi. Nasihat Rasul SAW, jangan dinikahi. Itu kalau ingin hidup kita tentram. Kemudian Ustaz gimana nih? Perempuan jelek, nggak cantik, miskin. Keturunan orang biasa-biasa. Tapi Ustaz, agamanya jangan ditanya Ustaz. Hormatnya dia sama orang tua akhlaknya mulia. Nikah enggak? Jelek, Ustaz. Hah? Bismillah, nikahin jamaah. <clears throat> Ada istilah cantik karena cinta, cinta karena cantik tuh. Hafalin tuh. Cantik karena cinta, cinta karena cantik. Siapa yang bisa jelasin tuh? Anak kasih hadiah. Tenang, anak kasih hadiah. Iya. Cantik karena cinta, cinta karena cantik. Mana nih orang-orang yang pecinta di sini? Nah, trouble. Masya Allah. Nah. Nah, barakallah fikum. Fadal, fadal, fadal. Masya Allah. Fikum mubarak. Itu. <clears throat> cantik karena cinta. Cantik karena cinta. Walaupun rupanya jelek. Karena dia cantik. Orang sekampung ngomongin dia. Eh, itu bininya kau tuh jelek kata dia. Jangan main-main loh. Ambil samurai ya kuntin. Kenapa? Karena dia dulu cantik. Buat dia istrinya adalah paling cantik. Ada umpamanya seratu. Ratus dunia. Sera, seratus ratu dunia. Ada seratus ratu dunia. Dia nggak akan noleh. nggak ada. Istriku yang paling cantik buat aku. Karena apa? Karena dia sudah cinta sama istrinya. Cinta itu menembus dinding-dinding batasan fisik. Jangan. Kalau orang sudah cinta. Mau orang itu cacat dari sisi fisiknya. Tapi karena dia cinta, buat dia cantik. Tapi hati-hati yang cinta karena cantik. Karena apa? Karena perempuan itu, nih ibu-ibu dengar nih. Perempuan itu kecantikannya bertambah apa berkurang fisiknya berkurang. Baru nikah berapa? 49. 3 tahun 94 gitu kan. Ya, waktu awal sebelum ada yang melamar, dia kan jaga sama fisiknya kan. Wah, supaya aku cantik. Setelah nikah udah dilepas sama dia. Biasanya seperti itu. Makanya wanita mau pakai krim apa aja. Krim pagi. Krim duha Krim siang, krim waktu asar, krim maghrib, krim tetap kecantikannya itu berkurang karena faktor umur dia akan berkurang kecantikannya sampai akhirnya keriput ya jelek yang lakinya masih gagah umumnya gitu kan tapi istrinya itu tapi kalau kau menikahin dia karena agamanya ini loh yang cantik karena cinta di dalam sebuah buku sastra Arab. Judulnya itu Wahyul Qalam. Karyanya Ar-Rafi'i. Nah, dia menceritakan sebuah sejarah. Tapi biasa, kalau sastrawan itu ceritanya jadi jadi indah sekali ya. Dia cerita tentang seorang lelaki nikah dengan wanita cacat. Judulnya itu Kubhun Jamil. Pubhun artinya buruk. Buruk tapi indah. Buruk tapi indah. Kok bisa ya? Buruk tapi indah. Ini yang dibicarakan karena agamanya baik. Dia cerita bagaimana dia menikahi anak seorang syekh. Wanita-wanita dulu itu dipingit. Tidak diobral. Kalau sekarang kan ya Allah ya kita benar-benar sedih ya orang tua yang mengobrol anaknya. Jadi anaknya kalau nggak ada pacarnya, bingung ibunya itu. Kok belum ada yang ngambil ya anaknya. Tapi kalau sudah ada yang bawa pergi, goncengan berdua, ibunya tenang. Alhamdulillah sudah laku anak saya. Na'udzubillah ya. Seharusnya na'udzubillah. Bukan alhamdulillah anaknya dibawa. Berapa banyak tuh sekarang polisi kalau kita lihat yang kecapean ngurusin Perempuan-perempuan gara-gara Facebook dibawa lari sama lelakinya disembunyikan dua minggu, tiga minggu. Kalau mau ditanya siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tua.